Insya Allah ceramah saya 8 menit Delapan menit lebih sedikit Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Wassalatu wassalamu ala rasulillah Hadirin Jemaah salat zuhur rahimakumullah ada pertanyaan yang seringkali mengganggu pemikiran banyak saudara-saudara kita yang tentu saja sudah tertanam semangat tinggi untuk hidup di jalan yang diri dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan itu kenapa kok sulit sekali kita untuk berada di jalan Allah gitu. Masalahnya memang <clears throat> kalau kita lihat nah, bahkan kita rasakan mereka yang mengajukan pertanyaan ini adalah mereka yang sudah tahu mana yang hak, mana yang batil. Dan mereka sudah sangat ingin sekali berada dalam kehidupan yang hak dan meninggalkan segala macam bentuk kebatilan. Justru di tengah-tengah tahunya inilah kita dihadapkan dengan kenyataan betapa tidak mudah kita untuk memposisikan diri di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencoba melihat ini pada mereka yang sudah tertanam keimanannya, tertanam semangat ibadahnya maka kita melihat kemungkinan permasalahan yang terjadi ini akibat dari dua hal bahwa untuk kita berada di jalan yang benar dan jalan yang diri diridhai Allah kita harus menghadapi perjuangan yang muncul dari dalam diri kita sendiri jadi tantangan yang ada dalam diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah pengaruh di luar. Yang saya maksudkan dengan tantangan di dalam diri kita sendiri adalah kecenderungan hawa nafsu kita. Di dalam Quran surat Ash-Shams ayat 7, 8, 9, 10 Allah memang menyatakan bahwa setiap manusia memang diciptakan, dibekali hidup di alam dunia ini masing-masing dengan memiliki dua kecenderungan. Wa nafsim wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kecenderungan untuk berbuat fujur, berbuat maksiat, dosa, menyimpang dari aturan Allah dan kecenderungan untuk takwa pada setiap diri manusia dua kecenderungan itu 50-50 gitu. Jadi seimbang betul. Itu kemahadilan Allah ya. Kita dilahirkan dengan masing-masing sudah membawa kecenderungan itu. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang diciptakan oleh Allah hanya memiliki kecenderungan untuk takwa. Itu, itu hanya malaikat. Bahkan iblis sekalipun tadinya adalah makhluk yang memiliki dua kecenderungan itu. Karena iblis berasal dari kelompok jin. Jin itu posisinya hampir sama persis dengan kita manusia. Jadi ada kecenderungan untuk beriman, ada kecenderungan untuk kafir, kecenderungan untuk taat, kecenderungan untuk bermaksiat. Iblis telah membuktikan dirinya hidup dalam keimanan dan ketaatan memanfaatkan kecenderungan takwanya sampai 80.000 tahun menurut riwayat yang dikutip Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin sayangnya kemudian dia melakukan perbuatan yang fatal karena kecenderungan fujurnya bahkan sampai klimaksnya dia kufur kepada Allah sehingga gugur keimanan dan keislamannya. Jadi saya pikir juga tidak perlu repot-repot kita memeriksa orang lain untuk membuktikan kebenaran ini. Kita bisa lihat pada diri kita masing-masing, adakah kecenderungan kita untuk berbuat maksiat? Saya yakin ada, yakin ayah. bahwa kemudian alhamdulillah kita tidak melakukan perbuatan maksiat bukan karena kita tidak punya kecenderungan ke arah itu. Kita telah berhasil menekan kecenderungan itu dan mengembangkan kecenderungan takwanya. Maka karena karena itu Allah menyatakan Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Berbahagialah yang mampu mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dari kecenderungan fujur dan mengembangkan kecenderungan takwanya. Jangan dikira orang-orang ahli maksiat itu tidak punya kecenderungan untuk berbuat baik. Ada dalam dirinya itu. Makanya jarang seorang penjahat itu akan mendidik anaknya untuk menjadi penjahat lagi. Di sekolah ke ya anak nama di Albayan. <laughs> walaupun belum ada mungkin ya dari penjahat mah kebanyakan nusaroleh wungkul disakolakeun di albayan ya. tapi kalau lah si penjahat itu kerdatang cagerna gitu dan dia akan berharap anaknya itu jangan sampai se menjadi seperti dia jadi dia tahu kalau dia tuh melakukan perbuatan yang gak benar kecenderungan untuk benar itu ada ya sudahlah kagok bapak magis kagok kapalangkir. Kamu jangan sampai cegah bapak gitu. Jadi budak nusoleh, Nah itu nasihatnya itu. Nah kan kamu tahu kan bapak itu seorang penjahat. Kamu harus bisa lebih dari bapak. Jarang itu mah. Itu mah geus teuing ya si bapak itu. Kalaupun ada itu betul-betul dalam posisi yang enggak normal gitu. Kenapa? Jadi jadi setiap manusia ada kecenderungan itu. Seperti hanya kita bahwa kita sekarang berada di masjid ini Walaupun sudah kewajiban sholat sudah kita lakukan anggaran masih kena diuk di masjid ini. Ya, karena kita mampu menekan kecenderungan untuk ya kanlah makan siang mangke gitu. Ini kita mau tolabul ilmi dulu gitu. Jadi kecenderungan itu ada. Jangan dikira para koruptor itu tidak sadar bahwa yang dilakukan oleh mereka itu adalah perbuatan tercela, perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Tahu mereka itu. Tahu. Apalagi yang di, berada di Departemen Agama. Wah, apa betul itu mah. Bukan hanya sekedar tahu. Maka bahkan mungkin mereka sangat hafal betul dalil-dalilnya itu. Pasti mereka apal betul itu hadis la'anallahu rasi wal murtasi Allah melanat orang yang menyogok dan disogok. Bahkan mungkin fasih sekali mereka menyampaikan hadis itu. Bahwa kemudian katanya departemen tertinggi itu adalah yang paling korup itu adalah departemen eta. Itu karena ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu. Lalu dikira mungkin kalau pakai bismillah nyogok teh meureun rada halal seutik sehingga nyogok tuh maka bismillah tuh ala Allah itu nyogok lillahi taala meureun gitu terus yang nerima juga alhamdulillah rabbil alamin jazakallahu khairan <laughs> katsiran gitu yang ya, garwe masih atrek ya, pakai bismillah kumaha ge Tapi saya yakin tahu. Jadi ini ironis ya. Ironis tidak. Jadi Kenyataan yang kita hadapi bahwa tidak sedikit orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu adalah orang yang sangat tahu. Sangat tahu dengan aturan. Jadi makanya di dalam Islam tidak ada manusia suci setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Semua manusia berpotensi untuk suatu ketika berkembang fujurnya apakah manusia itu manusia yang kita sebut seorang ustadz, seorang kiai sekalipun itu. Makanya tidak ada pengkultusan dalam Islam. Ini yang sangat kita sayangkan di masyarakat kita ini masih ada saja sekelompok orang yang mengkultuskan seseorang itu ya. Karena dia seorang kiai, seorang wali, maka sepertinya tidak ada lagi lah kesalahan dalam diri dia. Oh itu tidak benar itu. Dia manusia, kecuali kalau kita mau posisikan dia seorang malaikat. Tapi piraku malaikat gitu bentuknya. <clears throat> Jadi sepanjang dia manusia, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada satupun manusia yang suci dari kemungkinan berbuat salah. Ya. Karena itu, ya semua orang harus siap untuk dikoreksi dan semua orang harus siap mengoreksi kalau ada saudaranya sama muslim yang berbuat salah apakah si muslim itu seorang yang sudah dikiaikan oleh umatnya atau oleh siapapun juga kalau kita ingin semua selamat kan itu maka kita harus tawasau bil gitu. Ya, hanya para nabi, para nabi pun kalau saja mereka itu tidak dimaksum, istilah dimasum itu dilindungi oleh Allah gitu ya. Wah mereka pun sama dengan kita. Sama, mereka kan manusia Nabi itu bukan malaikat. Allah tidak pernah mengutus seorang rasul kecuali dari jenis manusia juga kan itu. Tapi karena karena mereka itu mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala membawa misi Islam, maka mereka dimasum, dilindungi oleh Allah supaya kecenderungan fujurnya tidak berkembang oleh Allah gitu. Kalau saja bukan tidak dimasum ya sama dengan kita. Sama dengan kita manusia umumnya. Jadi jadi ya di perjuangan kita selama hidup di dunia ini hanya sebenarnya perjuangan pengendalian itu. Berhasil kita mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, selamatlah kita. Tidak berhasil ya terprosoklah kita. Nah, kalau tidak berhasil itu apakah sampai pada tingkat kufur nauzubillah? Wah, itu macilaka pisan. Kalau tidak berhasilan itu hanya dalam tingkat kemaksiatan, eta mah rada cilaka eta mah. Tapi masih ayah harapan keneh masuk surga, rada lumayan eta mah seutik. Nah, itu sebenarnya perjuangan hidup kita itu sebenarnya perjuangan pengendalian hawa nafsu itu. Nah, pertanyaan yang mungkin segera akan muncul, kenapa Allah menciptakan hawa nafsu? Nah, itu ya. Alhamdulillah Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin sudah membantu kita menjawab pertanyaan ini. Di mana beliau mengatakan inna nafsa khuliqat li faidatin sesungguhnya hawa nafsu itu diciptakan oleh Allah untuk kita manusia adalah untuk kepentingan manusia sendiri. Kenapa? Ya memang kita diciptakan seperti itu dan hanya mungkin hidup dengan hawa nafsu. Lau ingkata syahwatu ta'am lahalakal insan. Andai kata manusia itu tidak memiliki kecenderungan hawa nafsu untuk makan, minum, niscaya manusia akan binasa. Untung kita diberi hawa nafsu makan. Wah, lamun berapa paling umur kita? Apalagi kalau tidak hawa nafsu minum. Hanya berapa hari lah langsung innalillahi. Begitu juga kata Imam Al-Ghazali, lau ing kata sahwatul jima, lang kata anas, andai kata manusia itu tidak punya hawa nafsu untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, jima, kebutuhan seksualnya, saya keturunan manusia akan punah. Alhamdulillah orang tua saya itu punya nafsu itu, kalau tidak malah lahir saya. Jadi itu karunia dari Allah, rahmat dari Allah itu. Demikian juga kata Imam Al-Ghazali, andai kata lau in kata al-ghadab bil kuliah, seandainya manusia itu sama sekali tidak punya kecenderungan amarah, emosi untuk marah, niscaya manusia akan celaka juga. Wah, alhamdulillah kita diberi nafsu marah. Kalau tidak punya nafsu marah, beak kurang ditempeleng oleh orang lain seri nanti senyum disangka yang nempeleng kita yang seri kan tampilin doi bagi rajin mah nampilin bagi rajin orang tersenyum beak orang ditampilingan batur kita bisa mati itu karena saya tahu orang lain itu punya nafsu marah, maka saya menahan diri untuk tidak menganiaya dia. Sebab saya yakin dia akan marah dan balik menganiaya saya. Supaya dia tidak menganiaya saya, maka saya akan berusaha untuk tidak menganiaya dia. Terjaminlah kehidupan. Tapi coba kita balik sekarang pemikiran Imam Al-Ghazali. Coba kita salurkan hawa nafsu itu tanpa batas. Binasa kita. Makan saja terus, jangan berhenti. Beak, malila. Atau kita salurkan hawa nafsu kebutuhan biologis tanpa batas. Ya, guys lah, teman penting itu itu. Semua teka yang itu. Atau kita salurkan hawa nafsu marah tanpa batas. Habis kita. Marah saja terus harian itu. Jadi eh, kasihan kabeh lalumpatan gitu. Ningali orang ambak-ambakan wae. Oh bisa diambak lagi ucing. Polototan ambakan, ambak ka ucing, tapi kau ucing wae kasihan. Oh si bapak itu, acun lumpat si ucing gitu. Enggak ada yang bisa kita marahin temok, kita marahin itu. Saya kira enggak akan lama umur kita itu. Nah, begitulah luar biasa maha sempurna ajaran Islam. Islam itu datang bukan untuk mematikan hawa nafsu, Tetapi untuk mendidik kita agar kita tuh bisa mengendalikan hawa nafsu itu. Kalau memang sudah saatnya makan, makan. Maka makan itu menjadi ibadah. Makan saja ibadah kok. Berarti kita memenuhi kecenderungan hawa nafsu kita, ibadah. Kalau memang sudah saatnya kita harus memenuhi kebutuhan biologis, penuhilah. Maka memenuhi kebutuhan biologis itu adalah ibadah. Rasul bertanya, para sahabat bertanya kepada Rasul, apakah seseorang yang menghubungi, artinya melakukan hubungan dengan lawan lawan jenisnya itu adalah ibadah? Rasul bertanya, bagaimana pendapat kalian apabila dia memenuhi kebutuhan biologis itu terhadap istrinya, terhadap suaminya? Apakah uh, tidak? Kalau dia menyalurkan kebutuhan biologisnya itu bukan kepada istri atau kepada suaminya, apakah dia termasuk dosa? Oh tentu saja dosa, Rasulullah. Yang piraku jangan pamajikan batur. Yang salah laki baturnya dosa. Nah sebaliknya kata Rasulullah. Kalau dia menyalurkan kebutuhan biologisnya itu kepada istrinya sendiri. Maka dia adalah ibadah. Ibadah itu. Maka menikah itu menjadi ibadah kok. Bahkan sampai Rasul mengatakan separuh dari ibadah, keislaman kita itu ada dalam menikah, membina rumah tangga. Ya. Ya, tapi ya tentu saja dia akan bernilai ibadah kalau kita niatkan lillahi ta'ala dan semua berjalan sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Yang kita makan itu adalah halal. Kita peroleh dengan jalan yang halal. Kita makan dengan cara yang dihalalkan. kan itu. Kita penuhi kebutuhan biologis kita dengan pasangan hidup kita yang memang sudah halal. Dengan cara yang dihalalkan. Semua akan bernilai ibadah. Kalau kita niatkan semuanya karena Allah. Maka menikah itu adalah sendiri adalah ibadah. An-nikah sunnati. Iza tazawwajal mar'u faqad istakmala nisfuddin. Menikah itu ibadah. Tapi mohon ini jangan terus diartikan bahwa kalau gitu semakin sering orang menikah berarti semakin banyak atau ibadahnya. Ya, saudara balik ke imah teh Bu pada ibadah heula. Makanya ketika ada tiga orang sahabat datang bermaksud menemui Rasul gitu ke rumah beliau, tidak dijumpai Rasulullah yang ada cuma istrinya Aisyah. Semula katanya kami ingin bertanya tentang bagaimana ibadah Rasulullah SAW. Lalu mereka memperkenalkan dirinya kepada Aisyah. Yang satu mengatakan, demi saya supaya bisa saya beribadah kepada Allah, saya puasa sepanjang hari. Setiap hari saya berpuasa. Puasa terus setiap hari. Gak ada satu hari tanpa puasa. Yang satu lagi mengatakan, kalau saya katanya demi untuk bisa beribadah kepada Allah, saya tahajud sepanjang malam. Tidak ada satu malam tanpa tahajud itu. Terus sepanjang malam, bukan bukan hanya sebagian dari malam gitu. Sepanjang malam saya tahajud. Yang satu lagi memperkenalkan dirinya, demi saya bisa beribadah kepada Allah, saya tidak menikah-nikah. Terus saya bujangan gitu. Supaya ibadah saya tidak terganggu. Gitu. Belum lagi Aisyah mengomentari dan menjelaskan bagaimana ibadah Rasul, Rasul datang. Kaliankah yang menyatakan begini, begini, dan begitu? Ya Rasulullah. Kata Rasulullah, saya puasa, tapi tidak sepanjang, tidak setiap hari. Sehingga lahirlah puasa sunnah seperti Senin Kemis yang diamalkan tadi di Al-Bayan. Atau kalaupun ada yang ingin lebih dari itu, saya sukai katanya puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Jangan sepanjang tahun. Saya juga tahajud, tapi tidak sepanjang malam. Mana ayah haknya saya, Jen? Hari sepanjang malam tahajud terus. Istri, ya, beren ayah itu kumah orang itu tahajud terus. Hari saya iraha, tahajudnya. Ya, istri pun punya hak. Nah saya pun kata Rasulullah menikah. Lalu Rasulullah mengakhiri pernyataannya dengan menyatakan faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak mau menerima sunnahku yang seperti ini, jangan mengaku umatku kata Rasulullah. Artinya dia tidak dia tidak mau menerima, menolak gitu kalau itu sebagai sunnah. Terus saja tidak mau melakukan itu. Ah, jangan mengaku umatku kata Rasulullah. Falaisa minni, dia tidak termasuk kelompokku. Ini harus kita pisahkan dengan orang yang tidak mau menikah karena alasan tertentu ya. Mungkin karena kejiwaan dan lain sebagainya lalu tidak mau menikah. Lalu oh itu bukan sunnah Rasul, tidak ikut umat Rasul, tidak begitu. Kalau dia tidak mau menikah karena tidak menganggap nikah itu sebagai sunnah. Gitu. Wah itu bukan bukan umat Rasul gitu. Jadi marah pun menjadi ibadah gitu. Makan ya ibadah, melakukan hubungan suami istri ibadah. Sampai-sampai saya baca di dalam hadis Rasul itu kalau mau melakukan hubungan dengan istrinya, ya, jadi beliau melihat itu sebagai sebagai ibadah gitu. Sampai saya baca dalam hadis beliau tuh kalau mau melakukan hubungan dengan istrinya itu sampai berwudu dulu. Berwudu lalu ambil sholat sunnah, mungkin sholat sunnah syukur wudu gitu Barulah beliau melakukan hubungan dengan istrinya itu dengan terlebih dahulu membaca doa. Saya pernah menyampaikan ini eh, doanya saya kira udah hafal ya. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Saya pernah menyampaikan hal ini <laughs> ada juga orang berkomentar di majelis talim itu ah eh, kenapa boro-boro make wudhu lah, terus hula, terus kabur kaburu kemana? mana gitu. ya saya bilang kalau terkabur wudhu lah, sholat hula, ya paling tidak maca doa anak. artinya dia menyadari ini bukan hanya pemenuhan kebutuhan biologis begitu saja ini ada nilai ibadah di sisi Allah Kenapa? Kita mengikuti fitrah kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah dengan kecenderungan itu dan kita kita lakukan kecenderungan itu pada posisi yang benar pada posisi yang benar. Allah tidak melarang kita, bahkan itu adalah bagian dari ibadah kita gitu. Jangan dikira makan itu bukan ibadah, ibadah makan itu, minum itu ibadah. Apa yang kita lakukan sesuai dengan aturan Allah dengan niat mencari ridha Allah. Hidup kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua kita niatkan seperti itu sesuai dengan aturan. Mengikuti hawa nafsu kan jelas itu mengikuti hawa nafsu, ibadah kok. Termasuk dengan kita berambisi misalnya ingin jadi orang nomor satu di dunia di negeri ini. Dengan niat kita ingin berbuat melakukan amal ibadah kita agar bisa menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukannya dan membawa umat bangsa ini agar bisa selamat dunia akhirat gitu. Oh ibadah jadi pemimpin itu. Kalau perlu rebut ambisi itu perlu itu ambisi untuk itu akan jadi ibadah hari benar ambisi na etama. Kalau ada orang yang punya ambisi seperti itu, wajib kita sebagai orang muslim memilihnya itu. Wajib itu. Pasti hidup kita diridoi, yang bersangkutan itu pasti diridoi. Wajib kita memilih tanggal 5 Juli pemimpin seperti itu. Tapi kurasaan mah Oh. Ah ya, kita mah. Kalau dilihat dari caranya saja memperolehnya juga sudah menghalalkan segala macam cara. Ini pun silih babuk, silih cekek segala rupa itu. Ah raku rak ibadah ini kuduk itu. Kudu gitu. kekan batur itu. Dan yang sudah pasti ridha Allah tidak akan mungkin tercapai kalau tidak dengan melakukan aturan dan hukum Allah. Itu ibadah, semua itu ibadah Nah itu ya. Jadi termasuk memenuhi hawa nafsu kita, mengikuti hawa nafsu kita. Sepanjang hawa nafsu itu adalah hawa nafsu yang takwa gitu, dalam arti hawa nafsu yang benar gitu kan. Yang benar. Menikah jadi ibadah, oh, jelas itu ada hawa nafsu kok. Makan itu jelas hawa ada hawa nafsunya, tapi benar kita. Maka ibadah. Ingin menjadi orang kaya lalu kita mencari nafkah, bekerja di sini dan sebagainya. Ibadah. Apa itu bukan hawa nafsu? Iya hawa nafsu. Tapi itu hawa nafsu yang benar itu. Ibadah. Sampai-sampai Rasul mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik azamu ajran indallah allazi anfaqtahu ala ahlik satu dinar yang satu dinar mata uang Arab yang kamu nafkahkan untuk keluargamu fi sabilillah di jalan Allah satu dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak hamba saya satu dinar yang kamu sedekahkan pada fakir miskin, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk istri, anak dan keluargamu. Yang paling besar pahalanya di sisi Allah satu dinar yang kamu nafkahkan untuk istri, anak dan keluargamu. Jangan dikira bahwa kita memberi nafkah kepada istri kalau kita dalam posisi suami karena suami yang punya kewajiban memberi nafkah ya. Jangan dikira itu bukan ibadah, ibadah itu. Mencari uang itu ibadah. Sepanjang itu tadi, apakah di sana tidak ada hawa nafsu? <laughs> Jelas ada hawa nafsu. Hawa nafsu ingin menikmati dunia ini, ingin bisa hidup senang gitu kan, ingin bisa menyekolahkan anak ke Albayan. Karena <laughs> saya bisa diangkat jadi promotor ini. Ke Albayan itu lumayan itu tadi itu seberapa juta uang bukan itu? Hmm, ya. Itu perlu uang itu. Bakal kita mencari itu sepanjang itu benar ibadah itu. Nah termasuk juga marah itu ibadah. Kalau memang sudah marahnya itu sudah benar gitu. Sudah sudah sudah harus marah dia. Ibadah marah itu. Tidak marah ibadah kalau memang tidak marahnya itu sudah benar. Memang sudah harusnya dia jangan marah. Oh ibadah itu ibadah dia itu dengan tidak marah. Nah sekarang ibadah dia itu dengan marah. Jadi kalau suatu hari mungkin dia beribadah dengan sabar, satu hari lagi dia beribadah dengan marah. Jadi pada posisi yang benar dia menempatkan itu semua jadi ibadah. Kalau memang sudah saatnya marah, marah. Jangan sampai tidak marah. Tapi jangan sampai marah kalau belum saatnya marah. Makanya kriteria orang yang mulia di sisi Allah, kriteria orang yang bertakwa, apa kata Quran surat Al Imran 134? Bukan orang yang tidak bisa marah. Bukan juga orang yang pemarah, wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Kalau memang sudah saatnya marah, marah. Jangan sampai tidak marah. Makanya orang yang bertakwa itu kalau mau marah tuh dipikir dulu. Ini kelihatannya saya sudah saatnya belum nih. Kelihatannya sudah saatnya ini saya harus marah. Marah, marah saja kalau sudah saatnya sih. Ah, belum, belum saatnya. Nah, cicing, ulah ambak. Rasul ini yang harus kita jadikan suri teladan itu. Beliau kan luar biasa penyabarnya. Luar biasa orang ya mungkin tingkat kita itu nggak akan rasanya kecil kemungkinan bisa mendekati gitu ya kesabaran beliau. Seperti apa kesabarannya itu? Dilempari kotoran unta di muka beliau, dilempari batu di Taif dan sebagainya. Malah ditawari oleh malaikat Israel kan? Eh, oh, maaf, malaikat Jibril. Ketika di Taif itu ditawari, saya baca dalam hadis itu ya. Ketika darah sedang mengalir karena dilempari oleh oleh apa hamba-hamba sahaya dan para pemuda itu. Begitu beliau datang ke Taif, katanya mau disambut bukan dengan tolak al-badru tapi dengan lemparan batu. Ini ternyata perbuatan orang-orang munafik. Daripada hijrah ke Madinah ke Taif ya cina. Oh, kalau gitu silakan kita ke Taif. Ternyata begitu yang di orang-orang tuanya pada nutup pintu menunjukkan bahwa mereka muak menerima kedatangan Rasul yang pemuda dan hamba saya sudah pada disiapin memegang batu dilempari seperti binatang aja layaknya itu. sampai kaki beliau banyak mengeluarkan darah turun malaikat Jibril itu lalu malaikat Jibril berkata Ya Muhammad allaha amarani an uti'aka fima fa'ala kaumuka wahai Muhammad saya datang turun diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti segala perintahmu andai kata kau ingin saya lakukan menghukum mereka dengan menghimpit mereka dengan dua buah bu gunung la'at baktu bil jabalain Ini saya seakan himpit mereka dengan dua buah gunung ini tawaran balas dendam yang halal halal ya ti Allah ya teman yang nawarkan malaikat Jibril atas nama Allah. Rek dibalas eta sok. Halal. Apa jawaban Rasul itu? Kira-kira apa jawaban kita? Kalau seandainya kita yang ditawari gitu oleh malaikat Jibril. Ya kumah ya. Saya kira sama lah hadirin dengan saya. Sikat Jibril mun bisa mata digencet sampai keluar minyak <laughs> itu. Kepejet pisan itu nika demple pisan itu. Tapi ya begitulah kesabaran Rasul yang luar biasa itu. Beliau kemudian malah mengatakan, wahai Jibril, jangan kau lakukan itu. Lalu beliau bahkan berdoa, itulah doa yang sangat masyhur yang diabadikan dalam sejarah. Allahumma gfir qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah ampunilah dosa kaumku karena mereka melakukan semua itu bukan karena kebencian mereka terhadap diri saya, karena mereka belum mengerti saja kebenaran ajaran yang saya bawa. Luar biasa beri sabarnya itu. Sampai mereka Jibril itu geleng-geleng kepala itu. Emangnya mereka Jibril punya kepala gitu? <laughs> ya, malaikat Jibril itu dan jin, malaikat dan jin itu diberi kekuasaan oleh Allah bisa menyerupakan diri dengan makhluk bumi, manusia atau binatang kalau jin. Jadi bohong besar itu yang di TV malam Jumat tuh, ah, suara dua kabeh itu. Enggak benar itu manusia bisa melihat jin dalam wujud aslinya. Kalaupun bisa dilihat itu kalau dia menyerupakan diri. Nah kalau dia sudah menyerupakan diri ya terlihat oleh kita. Nah, Malaikat Jibril terkadang datang dengan menyerupakan diri dalam bentuk manusia. Umar bin Khattab dan para sahabat pernah menyaksikan itu. Tampan luar biasa, bersih, nggak dikenal. Tiba-tiba duduk di, menyandarkan kakinya ke kaki Rasulullah lalu bertanya mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan seperti itu. Iya, bengong Umar begitu malaikat eh, laki-laki itu pergi Rasul bertanya kalian tahu siapa itu tidak kata Umar Allah dan Rasul yang tahu Allah wa Rasuluh alam nah, Rasul mengatakan malaikat Jibril ya sedang menguji saya kelihatan jadi seperti manusia saja ngobrol punya kaki sandarkan kakinya terus ngobrol-ngobrol ya, makanya masuk geleng kepala tadi jadi pada waktu itu posisi malaikat Jibril sedang menyerupakan diri dalam manusia ambil geleng kepala, beliau mengatakan Sadaqaman sama karraufur raufur rahim. Maha benar Allah yang telah menjulukimu hambanya yang penuh kasih sayang. Itu Rasul. Tapi apakah dengan demikian beliau tidak pernah marah? Marah. Marah beliau itu. Kalau sudah saatnya marah, marah. Bahkan saya baca dalam riwayat, itu dalam hadis, itu kalau beliau marah itu sampai alisnya itu terkesan, kata sahabat itu sampai seperti mau nyambung gitu. oh, kumaha gitu tah. sekarang nanti. Dan kalau beliau sudah marah, jarang sahabat yang berani melihat menatap wajah beliau. Tunduk semua itu. Jadi kalau kemudian ada yang meriwayatkan melihat wajah beliau alisnya menyambung, itu ngintip berhenti itu. Kenapa demikian? Kenapa sampai nunduk semua itu? Itu saking wibawanya beliau kalau sudah marah. Kenapa? Karena jarangnya beliau marah. Jadi kalau beliau marah itu orang semua sadar bahwa ini kita sudah salah yang keterlaluan itu. Jadi kalau beliau marah itu udah memang betul-betul tidak bisa di, tidak bisa lagi diatasi kecuali harus dengan marah itu. Nah, itu beliau seperti itu. Jadi marahnya itu. Nah, kita kan enggak. Marah kita tuh udah nyaris tidak ada wibawa. Di hadapan anak, di bawahan itu. Karena mungkin sudah terlalu sering marahnya teh. Jadi malah kalau kita sehari enggak marah teh baru udah bingung. Ya si bapak cina biasanya jam-jam sakit itu naik. Ya kudaun, ya mau mandon senyum-senyum abnormal si bapak cina dianggap abnormal berarti. Jadi biasanya ini si bapak ini pimpinan kita ini amek-amekan nih ya, kamu mau di akhir bulan ya. Iman ya, henteu cina abnormal sih ya cina. Pasti ada masalah ya, pasti ada naon gitu. Jadi dianggap abnormal itu. Karena mungkin terlalu seringnya kita marah, tidak mengendalikan. Bagaimana? Mana hadis bahwa Rasul itu suka marah? Sudah tujuh menit, saya tinggal satu menit lagi. <laughs> Ya, mana hadisnya? Oh, saya kira nggak usah hadis lah, repot-repot cari hadisnya itu. Silakan baca saja sejarah itu. Dan kita tentu sudah tahu sejarah itu. Berapa kali sih beliau berperang melawan orang-orang musyrikin? Ada yang mengatakan 37, ada yang mengatakan 27. Artinya dengan perang-perang kecil itu. Perang-perang besar saja berapa kali itu Badar, Uhud, Khandaq, Tobuk, Futu, Makkah dan sebagainya. Apa mungkin beliau perang itu tanpa marah? Sedangkan perang pada masa itu kan jelas langsung berhadapan dengan lawan. Pakai pedang, pakai lembing. Biar aku barito ambak. Eh, bari senyum. eh, apa paling kencana sakdik. Aduh. Malah sia getihan kayak berang eh, barisan heula Sana. Punten pisan punten ayo di <laughs> di ubaran helah gitu. Masa ada perang model gitu? Pasti dengan emosi antara terbunuh atau membunuh. Nah, beliau pasti marah itu. Kenapa? Memang sudah saatnya harus marah. Jadi itu itu yang dimaksud oleh oleh kita. Jadi hawa nafsu yang kod aflahaman zakah dalam posisi ini. Bukan berarti kita harus mematikan hawa nafsu. Man itu artinya membuat nafsu kita itu terarah dengan benar. Mengikuti hawa nafsu yang benar. Itu tadi, makan, makan silahkan. Jangan jangan hukum diri kita dengan tidak mau makan. Mau menikah, menikahlah. Jangan hukum kita dengan tidak melakukan. Kalau memang sudah saatnya marah, marahlah. Jadi saat yang tepat kita menyalurkan hawa nafsu dalam posisi yang tepat dengan niat karena Allah sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Sudah saatnya harus berhenti ceramah, berhentilah. Karena waktu kita sudah habis. Terima kasih. Billahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.